والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالثهم وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مددون لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم باغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد من وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منضرون فلا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وخلقناه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي العظام وهي رميم قل يهيها الذي ينشا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Mari kita lanjutkan membaca salawat dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu bi salati hadhihi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrik wa واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له كونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإنسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك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 والآخرون اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعده المقام المحمود الذي وعده واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب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 مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي كما ينبغي الصلاة عليه اللهم اشرح بالصلاة علينا صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها مالنا وتقبل بها توبتنا واسلم بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين العالمين اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه ومدنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرة الناجية وإذ المفلحين وانفعنا بيد ضاعت عليه قلوبنا من محبة صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسكنا بكاس الأوفى وأهدم علينا الإقوامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوجه شفع إليك ونقسم به على عليك إذ هو أعظم منه وأقسم بحقي عليك وأتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب وسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك إيكا نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحينا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك استغالنا وإلى الخير مالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا أمالنا ظاهر بين يديك وحالنا ما يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهى ونهيت فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Sambil menunggu Habib Novel Mari kita baca Robbi firli warhamni watu malik sebanyak 70 kali. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alaik. Rabbi warhamni wa tub alaik. Rabbi warhamni wa tub alaik. Rabbi warhamni wa tub alaik. Rabbi وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي diminum dulu minumannya santai ya الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وجميع أصحابه والتابعين والتابعين ومن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع نفسه الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي بهاء الدين الشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع سادتنا صوفية أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيد الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدرس والحبيب بكر بن عبد الله العدرس العدني وسيدي فخر الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدي أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى السيد والشيخ والقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين هادي الجفري مشايخه وتلاميذته إخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق أهلهم أجمعين ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته هبش فأمد طه بن عبد الله سقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى رو جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدرس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدرس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جدتي بنتي وزراء طلحة ثم إلى رو خالي حسين وخالي علي وخالي محمد وعمي زين عيدرس عمي عاقل بن محمد عاقل وخالتي نور خالتي مزنة خالتي فاطمة خالتي خارجة عمتي فاطمة ثم إلى رو شريفة صوت بنت عبد الله بن مزقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن القصقاف الحبيب محمد نجي بن طه بن عبد السقاف ثم إلى روح شيخ ناظم الحقاني ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا يدعوكم وجميع أموات المسلمين ثم إلى أرواح جميع أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال وجميع سادتنا الأولياء أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا dengan berkat semua orang yang kami sebutkan semoga Allah melapangkan hati kita memantapkan langkah kaki kita ke jalan Allah memudahkan semua urusan kita ke jalan Allah dan semoga Allah menyadarkan hati kita untuk ingat Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kelalaian yang dimurkai Allah Semoga Allah menjadikan kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Syaban dan disampaikan kita oleh Allah kepada bulan Ramadhan yang penuh barakah dalam keadaan sehat walafiyah fi taatillah dan semoga kita, warga kita, orang tua, pasangan hidup, anak keturunan, sahabat dan semua orang yang berbuat baik kepada kita termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan ini oleh Allah diberi malam Al-Qadar yang diberi ampunan, yang dibebaskan dari siksa api neraka dan semoga Allah memberikan kepada kita semua limpahan barakah, limpahan rezeki, limpahan ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu para awliya wa salihin ke dalam hati kita. Dan berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Berikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menjauhkan keluarga kita, orang tua kita, anak pasangan hidup, teman sahabat. Diri kita dari segala bentuk keburukan dunia dan keburukan akhirah.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 حسنة ضعفة لله آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu para pemirsa pendengar dimanapun berada Alhamdulillah malam hari ini Hati kita oleh Allah Diberi nikmat Cinta pada ibadah Cinta pada ilmu ya, Cinta pada ketuaatan Semoga dengan kita mengucap Alhamdulillah ini Hati kita bisa semakin cinta kepada To'at, cinta kepada il, ilmu kita atau orang lain mungkin masih bisa gandrung pada maksiat. Kalau maksiat itu rasanya kok enak. Kalau enggak taat itu kok rasanya enak. Saya enggak mau ngomong orang lain, coba diri kita sendiri aja ya. Nah, kita masih begitu mungkin. Tapi malam hari ini jelas kita dibuat sama Allah bisa merasakan nikmatnya taat. Duduk sumuk ya enak. Ya. Keringgingan atau kesemutan juga enak. Jauh-jauh dilakoni naik motor, naik bis juga enak. Alhamdulillah Insya Allah dengan begitu nanti hidup kita jadi enak. Ya, dikubur juga enak. Nanti di mahsyar juga enak. Sampai nanti tinggal di tempat yang paling enak Yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama Tuhan yang maha memberikan yang enak-enak Amin Allahumma Amin InsyaAllah Mulai marah-marah ini mohon maaf Rial dusolihinnya saya saya ganti aja Yang lebih kecil biar bisa khatam Karena di sini ada yang ngomong Pip dibacakan buku-bukunya Salaf Alawiyin Buku-bukunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya pilih buku yang berjudul Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muazarah. Buku ini disusun, ditulis sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Perlu diketahui Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Beliau itu seorang ulama yang sejak umur 4 tahun sudah tunanetra. Ya, jadi umur 4 tahun sudah tuna netra. Kalau umur 4 tahun sudah tunanetra, terus cara nulis bukunya bagaimana? Ya, cara nulis bukunya bagaimana? Caranya adalah dengan didiktekan. Ya, dengan didiktekan. Beliau berkata pada muridnya yang suka nulis, "Uktub tulis" gitu. Bisa kita bayangkan seseorang nulis buku nggak pakai rujukan, nggak pakai apa namanya, lihat-lihat kitab, tapi langsung tulislah Berarti apa yang yang ditulis itu betul-betul mengalir dari dalam hati. Ya, ada dalam hati. Dan apa yang beliau tulis tidak ditulis kecuali sudah diamalkan. Jadi kalau kita baca buku ini beda dengan dengan saya nulis buku atau kita-kita nulis buku itu mungkin kita sekedar menyampaikan informasi daripada tidak disampaikan. Mungkin pengamalannya belum. Tapi kalau kalau Habib Abdullah Haddad semua yang ditulis itu huruf per huruf, kata per kata semua sudah diamal amalkan. Sudah diamalkan. Beliau lahir tahun 1000, eh, 1044 Hijriah. Sekarang 1435 Hijriah. Berarti sekitar 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu beliau lahir. Bagaimana amalannya? Salah satu hasil hasil dari mujahadah beliau, amal beliau, ilmu beliau yang diamalkan orang banyak sekarang diantaranya rotibul hadad, kemudian wirdus uh, wirdul ya wirid latif itu susunan Habib Abdullah bin Alwi al Haddad. Lah amalnya bagaimana? Amalnya cukup sederhana. Misi kecil dulu hobinya adalah sholat. Jadi kalau habis sekolah TK gitu sekarang ya TK Selesai sekolah itu kan anak-anak sekarang pulang sekolah pengennya main, ya kan? Pulang sekolah pengennya main. Kalau Habib Abdullah Haddad pulang sekolah pengennya bukan main. Lah, pengennya apa? Salat. Pulang sekolah pengennya salat. Lah berapa rakaat salatnya? Lah karena pengen doyan. Anak-anak kita tuh kalau pulang sekolah main, kan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, betul? Disuruh tidur enggak mau, suruh makan ya tetap nikmati permainannya karena senang. Karena senang yang enggak mau mandek. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu karena memang senangnya sholat itu pulang sekolah itu sholat yang nggak mandek. Kalau udah dapat 100 rakaat, 150, 200 rakaat baru berhenti. Itu umur 4 tahun, 5 tahun, hobinya tiap hari sholat sunnah di pagi hari 100 sampai 200 rakaat. Persis bapak-bapak sekalian. Ya. Ini jauh kan antara kita dengan beliau-beliau kan? Jauh sekali. Nah ini diantara karya beliau adalah kitab Risalatul Mu'awana. Saya loncati mukodimahnya, saya saya tinggal, saya baca sendiri mukodimahnya. Saya mau langsung ke baca ke intinya aja, ya langsung ke intinya di pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum wa alaika ayuhal akh al-habib bi yakinika wa tahsinih Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu shahada wa 'inda dhalika yaqulu muqinu kama qala 'Aliun karamallahu wajha law kushifal ghita'u mazdadtu yaqina satu alinea dulu ya beliau berkata yang terjemahannya kurang lebih seperti ini wa alaika duhe saudaraku yang kucintai ayyuhal akh Al-Habib. Coba caranya ngajak ngomong sama sama orang yang mau diajari. Jadi guru mau ngomong sama murid yang diajari itu memang bahasanya harus santun. Bahasanya harus penuh dengan kasih sayang. Bahasanya harus penuh dengan dengan cinta. Jangan guru ngajari muridnya, "Hei, goblok" gitu ya. Ini naudzubillah min min dzalik oh, dasar bego kamu. Ini kan ada yang model begini ada kan? Dari muridnya dibego-begokan, digoblok-goblokan, dibodoh, bodohkan. Atau ketika nasihatin orang. Jangan jangan orang yang dinasihati dimaki, maki. Tapi dipanggil dengan penuh cinta. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Kita suruh manggil dengan penuh cinta. Diamalkan oleh beliau, dalam tulisan pun kita diajak ngobrol. Ayuhal akh al-habib, duhe saudaraku yang kucintai, saudaraku tercinta. Hendaknya engkau Bitaquyati yakini wa tahsini. Berusaha menjadikan keyakinanmu itu semakin kuat dan semakin bagus. Berusaha menjadikan keyakinanmu semakin kuat dan semakin bagus. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaih. Karena keyakinan itu kalau udah melekat kuat di dalam hati, sudah mantap di dalam hati, maka yang gaib, yang gak kelihatan itu bisa jadi persis seperti kelihatan. Yang gak kelihatan bisa jadi persis seperti kelihatan. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang punya keyakinan yang sangat mantap. Ya orang yang punya keyakinan yang sangat mantap, kalau udah hatinya itu yakinnya pol, dia akan ngomong yang gaib itu kelihatan buat saya. Seperti yang diucapkan oleh Khalifah Ali karamallahu wajhah di mana beliau berkata, seandainya al-ghita tirai yang menutupi kegaiban itu disingkapkan sehingga yang gaib-gaib itu semua bisa kelihatan, yakinku kepada Allah tidak akan bertambah. Yakinku kepada Allah tidak akan bertambah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Semoga kita dapat tambahan ilmu ya. Kenapa beliau membuka bukunya setelah mukadimah bab yang pertama disuruh memperkuat keyakinan. Karena penyakit yang paling bahaya itu lemahnya yakin. Penyakit yang paling bahaya lemahnya yakin. Yakin itu apa? Yakin itu suatu tingkatan di atas iman. Yakin itu tingkatan di atas iman. Iman itu percaya. Percaya itu menggunakan ha hati. Kalau yakin itu udah bisa dirasakan betul. Contoh yang yang gampang saja. Bapak Ibu yakin sama e, iman sama neraka? Kita iman sama neraka? Iman. Iman sama siksa kubur? Iman. Iman kalau dosa itu bisa menyeretkan neraka? Iman. Masih berbuat dosa? Nah, itu namanya iman. Itu namanya iman. Lawang percaya kok ngeyel, itu namanya iman. Belum sampai ya yakin. Tapi kalau yakin, yakin itu di atasnya iman. Gak perlu lihat, gak perlu lihat. Sekedar tahu sampai yakin, gak perlu lihat, ya udah percaya. Contoh, contoh ya. Saya yang si tahu salah satu temen yang lagi lewat naik motor gak pakai helm. Naik motor gak pakai helm. Terus saya bilang, Mas helmnya dipakai Itu di perapatan sana ada momen Di perapatan sana ada momen Belok kiri itu ada momen Yang saya kasih tahu Dia itu tidak lihat ada momen Betul enggak? Yang lihat siapa? Saya yang ngasih tahu Saya yang ngasih tahu Di sana ada momen Tolong helmmu dipakai Kalau enggak nanti kamu kena tilang Nah yang dikasih tahu cuma denger Tapi tidak lihat lihat. Sehingga momen ini, momen tersebut buat orang yang saya kasih tahu yang tidak lihat itu hukumnya roib, Gak kelihatan. Betul kan? Roib. Dia cuma tahu dari kata-kata saya. Lah karena dia itu percaya dengan ucapan saya walaupun tidak lihat adanya mo momen, maka dia kalau bawa helm, helmnya langsung dipakai. Betul enggak? Bahkan tergopoh-gopoh. Oh iya ada momen. Mandek kemudian helmnya dipakai. Kalau boncengkan teman-teman yang nggak bawa helm disuruh tuh turun melaku oh dw. Kan begitu. Ya udah saya jalan naik sendiri aja kamu tunggu di di sini. Helmnya dipakai seperti itu. Kalau dia nggak pakai helm, nggak bawa helm, dia akan pulang ngambil he, helm. Ini yang namanya yakin. Nggak usah lihat. Ini yang namanya yakin. Memang yakin diawali dengan percaya. Lah anehnya kalau urusan dikasih tahu sama Habib Novel di situ ada momen yakin. Tapi dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya di situ ada neraka, enggak yakin. Kita-kita ini betul enggak? Dikasih tahu manusia yang sok ngapusi seperti saya ini banyak dosanya kan? Itu kita bisa percaya, bisa yakin. Tapi dikasih tahu Allah dan Rasulnya sampai bukan bukan cuman Allah dan Rasulnya, sampai banyak nabi kan ambia wal mursalin, jumlahnya tidak ter terkira banyak luar biasa ngasih tahu kita manusia itu yang sampai derajat yakin itu tidak pak nggak banyak makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda al yakinu al imanu kulluh atau kama qala sallallahu al yakin keyakinan orang kalau udah punya keyakinan al imanu kulluh maka keimanan yang betul-betul mantap secara keseluruhan yaitu yakin. Jadi orang percaya ada malaikat di kanan di kiri bisa ngerasakan malaikat di kanan nyata di kiri juga nyata. Dia bukan punya percaya saja, keyakinannya mantap sehingga ya dia nggak mungkin berbuat dosa. Lah kenapa? Oh, nanti dicatat sama yang kiri kan repot. Contoh uh, saya dan teman-teman waktu berangkat ke Hong Kong dikasih dikasih tahu di sini kalau nyebrang lampu merah jalan kaki atau naik motor, naik mobil, naik kendaraan lampu merah, nekat ya ne, nekat itu dendanya bah, banyak, mahal. Nanti kena denda mahal. Memang polisinya nggak ada, tapi begitu melanggar nanti ketahuan. Karena ada banyak kamera sisi CCTV. Kita juga nggak ngerti kan kameranya di mana. Banyak kame kamera. Kalau melanggar nanti kita ketahuan. Kalau meludah jalanan, di sembarangan tempat, pokoknya bukan di kamar mandi, di tempatnya, maka itu nanti juga didenda. Ya kan? Nanti didenda. Kalau nanti kelamaan di stasiun, stasiunnya kereta api kelamaan di situ, itu nanti ketahuan juga. Itu nanti juga didenda 500 dolar Hong Kong. Kenapa kok kelamaan di stasiun didenda? Iya, karena nanti kalau semua lama-lama di stasiun, akhirnya stasiunnya kebak manu, sia sehingga nanti stasiunnya orang jalan itu uyel-uyelan macet, mikirnya sejauh itu. Ya. Jadi biar stasiunnya enggak enggak keramaian, enggak terlalu rame. Itu pun sudah rame. Anehnya, kita dikasih tahu seperti itu padahal kita enggak lihat mana kamera CCTV-nya, enggak lihat orang yang didenda, enggak lihat kan? Enggak lihat. Cuman dikasih tahu, kita bukan cuman percaya tapi yakin. Sehingga apa? yang biasanya itu meludah sembarang tempat akhirnya ya dimpet ya kan ditahan tidak melu meludah yang tadinya biasanya di Indonesia mungkin kalau jam 12 malam jam 1 malam lampunya bangjunya udah merah kanan kiri nggak ada orang gitu kan kita suka jalan ya nah di sini jalan kaki lampunya merah walaupun sepi yo ya mandek berhenti kenapa bisa begitu yakin nanti polisi tahu-tahu datang karena polisinya lihat. Lu aneh, sama kamera CCTV dikasih tahu orang bisa yakin. Lah Allah yang ngasih tahu ini ada CCTV namanya malaikat Raqib sama Atid. Lah kok kita nggak yakin tuh kenapa? Kalau kamera CCTV bisa dihapus sih, bisa dibohongi seperti di film-film tuh kan? Bisa. Tapi kalau Raqib sama Atid alaihi salam nggak bisa dibohongin. Tapi kenapa kita kok nggak nggak yakin? Iman iya iman, tapi yakin belum. Nah, di sini beliau radhiyallahu anhu nanti akan mengajarkan bagaimana caranya biar yakin kita itu semakin kuat dan iman kita uh, yakin kita semakin bagus. Nah, diajarkan itu pertama kali. Disitulah beliau mencontohkan orang yang yang yakinnya udah mantap, sudah pol, yakinnya sudah pol di antaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Khalifah Ali inilah yang menjadi menantunya Rasulullah SAW. Ya pilihannya kanjeng Nabi di pek mantu. Ini Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dikasih julukan Karamullah Wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena wajah beliau ini tidak pernah digunakan untuk sujud kepada berhala sejak kecil. Kalau banyak orang dulu belum masuk Islam kan sujud sama berhala. Khalifah Ali bin Abi Thalib sejak kecil wajahnya nggak pernah sujud kepada berhala, nggak pernah nyembah berhala. Makanya wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu julukannya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menyatakan begini. Ini kalimat yang yang yang luar biasa. Seandainya tirai-tirai kegaiban itu disingkap. Disingkap. Sekarang bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat orang dikubur disiksa. Itu tidak menambah iman yakin saya nggak nambah. Enggak terus kemudian, uh, jane benar ya. Oh ternyata betul siksa kubur itu ada. Oh ternyata tuh surga itu indahnya luar biasa. Oh neraka itu mengerikan. Terus nambah jadi semangat ibadahnya, jadi dihusuk-husukan ibadahnya. Enggak. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak akan nambah. Kenapa? Udah pol. Jadi selama ini itu ibadah itu dengan keyakinan yang udah pol. Surga itu indah. Neraka itu mengerikan. Seksa kubur itu ada ada. Lah ibadahnya itu udah betul-betul bisa demikian. Lah karena betul-betul bisa demikian udah pol, makanya seandainya disingkapkan maka enggak nambah ya yakin. Bisa dipahami ini? Nah, kalau kira kira-kira kalau kita begitu atau begini? Hah? Nah, kapan tuh manusia nanti akan disingkapkan tirainya? Ya ada yang di dunia ini ada yang nanti di akhir akhirat. Nah, kapan yang semuanya itu bisa bisa lihat, semua orang bisa lihat muslim maupun non muslim. Bisa lihat yang gaib itu kapan? Yaitu ketika akan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia kapan bisanya? Karena roh itu nggak langsung keluar. Perjalanan roh itu ada. Jadi roh bukan langsung keluar ucul begitu ndak. Proses mencabut nyawa itu ada urutannya. Tarik dulu dari kaki. Makanya nanti kalau orang mau meninggal, jenengan, saya, kita kan calon mayat semua atau ini. Ya, jadi kita perlu belajar itu kan. Eh, Insya Allah panjang umur ya. Itu atillah. Orang mau meninggal itu yang adem gak mungkin dadanya dulu. Orang mau meninggal itu nanti yang adem kakinya dulu. Kakinya anyep, ya kakinya adem. Lah itu roh keluar dari dari situ. Nah di situ masih disuruh nuntun, udah adem kakinya tuntunan. Ucapkan Allah Ucapkan Allah. Nuntunnya yang pelan-pelan, jangan kasar. Allah, Allah gitu. Tambah nggak mau nanti. Ya pelan-pelan. Ternyata dia sampai kaki ini lewat lutut, nanti sampai ke, ke pinggang, ya, sampai ke perut, sampai ke dada. Ini roh jalan terus ditarik pelan-pelan gitu. Nah, ketika rohnya udah sampai kerongkongan, nah itu udah nggak bisa dibisiki lagi. Ya, walaupun dibisiki dengar, maksudnya nggak ada manfaatnya. Kenapa nggak ada manfaatnya? tidak diterima sama Allah, tobatnya kalau roh udah sampai di kerongkongan. Nah, kenapa kalau roh sampai di kerongkongan tobatnya nggak diterima? Kalau rohnya masih masih keluar dari kaki, keluar dari paha sampai perut, itu masih sama dengan manusia. Yang dilihat ya masih yang dohir saja. Tapi begitu roh ini sampai di tenggorokan, mata ini udah berubah fungsi. Walaupun dia tunanetra, karena melihatnya bukan dengan mata lagi. Walaupun orangnya buta, Nanti dia akan melihat, melihat di sekitarnya bukan dengan mata, tapi melihat dengan mata hatinya, dengan mata hatinya, muslim maupun yang non muslim. Ritoknya hijab yang nutupi ini sudah dibuka oleh Allah sehingga kelihatan tuh surga, tuh neraka. Begitu lihat terus ngomong, "Ya yes, sing aku tak iman baik. Kalau begitu saya tobat, saya iman, enggak diterima. Udah terlan tajur sampai di kerongkongan. Dari dulu dikasih tahu kok ngeyel tidak mau percaya. Ini sampai di kerongkongan. Nah Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan dunia seandainya disingkapkan langsung imannya tidak nambah. Kenapa enggak nambah? Sudah pol. Sudah pol. Bisa enggak ya kita bayangkan manusia dengan iman yang pol itu seperti apa rasanya ya? Bu Ingat awal-awal jadi mantu bu Ingat bu Kalau diajak sholat jamaah sama mertua laki-laki bu Sama mertua perempuan Diajak sholat berjamaah Ibu ya diajak Itu ibu bisa khusuk atau nggak bisa khusuk? Bisa tapi khusuk kepada mertua Betul kan? Betul nggak? Ya. Terus kalau mertua itu muji, ya, muji. Masya Allah, kamu baca Al-Qur'annya ayem didengar di hati. Hati saya dengar atul Qur'an kamu kok ayem tentrem yonak ya, ya gitu. Senang atau enggak senang? Senang. Sehingga ketika ketika ngaji, mertua ini mendengarkan, mertua mendengarkan, dia baca Al-Qur'an nih, mantu perempuan nih baca Al-Qur'an, maka ketika baca itu dia merasakan nikmat yang luar biasa di hatinya. Kenapa? Mertua saya dengarkan, mertua saya senang kalau ngaji, dengar suara saya nggak ngaji. Sehingga dia baca Quran ini merasa menikmati luar biasa. Betul betul. betul. Nah, bagaimana orang yang baca Al-Qur'an yakin Allah yang mendengarkan? Dia yakin Allah yang mendengarkan, bukan cuma malaikat kanan, malaikat kiri. Dia yakin Allah yang yang mendengarkan. Maka ketika dia baca Al-Quran seperti duduk ngobrol dengan Allah. Lah nikmatnya seperti apa? Makanya ini yakin itu kunci segala-galanya. Yakin itu kunci segala-galanya. Lah kebanyakan kita lemah bukan syahwat. Tapi lemah yakin. Lemah yakin. Yakinnya lemah. Contoh. Boleh ngasih contoh, Pak? Boleh ya? Bapak pernah pernah khawatir kehabisan rokok enggak? Yang rokok. Saya yakin enggak pernah itu. Paling kalau rokok habis, teman yang punya rokok masih banyak. Betul enggak? Eh, batin gitu kan? Teman yang punya rokok masih banyak. Bisa bisa yakin loh kalau teman yang punya rokok masih banyak. Sehingga tidak khawatir kehabisan rokok. Tapi kalau kehabisan duit khawatir. Ya kan? Kehabisan duit khawatir. Sehingga pagi, siang, sore, malam itu udah kerja mati-matian masih takut gak punya duit. Benar atau benar? Pagi, siang, sore, malam udah kerja mati-matian, kerjanya mati-matian masih takut bulan depan bayar SPP bagaimana ya? Ini kontrak rumah mau habis nanti itu kontraknya uangnya dari mana ya? Ini bagaimana ya? Karena ngukur, karena ngu, ngukur ternyata hasilnya kok cuman sekian, hasilnya kok cuman sekian. Saya udah kerja mati-matian kok cuman sekian. Nah karena ngukur seperti itu akhirnya mikir bayar kontrakan bayar sekolah, bayar tagihan utang. Mikir dipikir betul gak kuat. Sumpek jadinya, suntuk ya jadinya akhirnya ngomong nanti dibayar pakai apa semua itu. Betul atau betul Bu? Nah itu loh contoh orang yang lemah yakin. Contoh orang yang lemah yakin. Lawang Allah udah udah janji dan Allah udah jamin. Betul kan? Orang yang taat nggak mungkin disia-siakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janjinya Allah, siapa takwa kepada Allah, Allah pasti selalu akan memberi dia jalan keluar. Masalah bulan depan kontrakan habis. Masalah bulan depan ditagih hutang. Masalah bulan depan anak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Dananya belum ada. Itu masalah. Buat orang yang bertakwa, semua masalah itu tidak jadi masalah. Kenapa enggak jadi masalah? Karena yang maha menyelesaikan masalah sudah berkata tentang masalah. Bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah masalah. Karena yang menyelesaikan langsung yang maha memberikan masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, masalah-masalahnya akan selesai karena Allah memberikan jalan keluar khusus untuknya. Ya, ya ja'allahu makhraja. Enggak sampai di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau setan BCI, setan bi BCI mau jalan keluarnya bagaimana? Lah utang kamu itu ratusan juta, kamu tuh cuma jual tempe, omsetnya satu hari cuma laku tiga puluh ribu. Lah kamu bayar ratusan juta itu dari ma? Nah, setan I Tapi karena ini orang yang bertakwa, yakinnya ku, kuat. Kamu mau bilang omsetnya dari mana? Saya enggak ngurus omset. Penghasilan saya kecil, saya enggak ngurus penghasilan. Sebab Allah saya udah ngomong, bukan cuma ngasih jalan keluar, Allah melanjutkan wayar zukhu. Allah akan memberinya rezeki. setan ngeyel, rezeki ya rezeki. lah tapi kamu jualan tempe, rezeki di titik, sedikit rezeki kamu. Karena jualan jualan tempe, tanahmu dijual juga kecil, enggak menghasilkan. Orang yang bertakwa lagi-lagi ngomong, lawang Tuhan saya itu sudah menyiapkan jawaban untuk kamu kok, Tan." Kamu tuh bakal bisi begitu Tuhan saya maha menger mengerti. Makanya Allah ngasih tahu, wayarzuk wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari arah yang nggak pernah dia duga. Memang jualan tempe tapi rezekinya nomplok dari yang lain. Allah yang ngatur. Makanya udah manut nurut ojo mikir yakin no. Oh. Gitu aja kok angel. Paham ya? Memang setan kita ini banyak, makanya disuruh yakin tuh angelnya luar luar biasa. Saya belajar yakin bersama teman-teman dan saya ngajari teman-teman yakin. Betul tuh betul. Masih ingat kan cerita tanah samping ya? Ya, tanah itu dibeli dengan harga 2M 650 juta. Benar? Ya, waktu saya beli saya punya uang. Enggak. Saya modalnya apa? Yakin gitu kan? Belajar memperkuat ya, yakin dan memperbaiki yakin. Sehingga bermodalkan dengan doa yang paling luar biasa. Al-Fatihah. Bermodalkan dengan doa yang paling luar biasa. Yasin. Bermodalkan dengan mohon doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Betul atau betul? Betul. Hari berikutnya punya uang 200 juta untuk DP di awal bang, eh, awal beli tanah tanda jadi. Benar kan? Nah, setelah itu dikasih waktu dua bulan untuk melunasi yang satu mil miliar. Kalau dipikir opo yo kan begitu. Makanya ojo dipikir, tapi sing ya yakin. Ya udah yakin. Wong oh, saya punya teman yang bertakwa banyak, masa salah satu nggak ada yang doakan kan nggak Mungkin. Ya udah minta doa, minta doa, minta doa sambil ker kerja. Tapi kerjanya nggak mungkin bisa nutup, nggak mungkin. Kerjanya bisa nutup kalau tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rebu kemarin yang 800 juta lunas sudah dibayar. Tinggal sisanya 1M 650 juta dan tinggal bangunnya. Yakin nggak sampai setahun. Kok kira-kira paling 5 bulan selesai kok. Oh, amin. Orang itu kan harus yakin begitu kan ya. Perkara nanti jadinya bagaimana kan bukan urusan saya. Namanya ini kan memperkuat ya yakin. Caranya begitu, kita perkuat yakin kita, kita pupuk ya dengan demikian. Nah kita ini dikasih ilmu suruh memperkuat yakin, tapi setiap dikasih tahu, oh ya beda, itu kan Habib Novel. Lain. Lain, oh beda, itu kan Habib Syekh. Oh lain, beda, itu kan Kiai Fulan. Lain. Kok lain beda? Lah emangnya Tuhan saya, Tuhan Habib saya sama Tuhan jenengan beda? Sama Tuhan kita. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Tuhan semuanya itu hanyalah Allah. Lawang Allahnya sama kok jenengan bisa bilang beda, berarti jenengan nyepelekan Allah. Jangan sepelekan Allah, jangan pandang remeh. Allah Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Tugas kita kalau kalau bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, undang saja Allah. Allah diundang. Ya Allah, ada masalah begini tolong selesaikan. Undang Allahnya. Nah kita kalau butuh bantuan undang teman-teman toh. Saya ini ada masalah begini Pak, ini Bapak kan pakarnya, tolong Bapak yang selesaiin. Gitu kan ya? Nah, nah sekarang ada masalah, kalau yang diundang Allah kira-kira bagaimana? Selesai enggak? Selesai. Lah cara ngundang Allah bagaimana? Ya begini. ini, ini, ini cara ngundang ngundang Allah. Bagaimana cara ngundang Allah? Dengan duduk berdi berzikir, dengan bertobat, dengan bersolawat, istighfar, tahmid, tasbih, takbir, dengan silaturahim, dengan sodakoh, dengan apapun amal soleh, itu namanya kita mengundang rahmatnya Allah, mengundang pertolongannya Allah, mengundang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Jelas. Apanya yang jelas? Yakin, ya, jelas yakinnya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Wal yakinu ibaratun an kuatil iman وثباته ورسوخه حتى يصير كالطود الشامخ لا تزلزله الشقوق ولا تزأزه الأوهام بل لا يبقى للشقوق والأوهام وجود البتة فإن جاءت من خارج لم تصغي إليها الأذن ولم يلتفت إليها القلب kalimatnya yang disampaikan Habib Wahda itu detil, jelas, mantap, singkat, gak berbelit-belit, tidak berbelit-belit. Apa atau yakin? Yakin itu apa? Yakin itu sebuah nama yang diberikan untuk menjelaskan hati eh, kekuatan hati. Eh, kekuatan iman, maaf, kekuatan iman. Jadi iman yang kuatnya luar biasa itu namanya yakin. Jadi kalau kepercayaan sudah pol itu namanya yakin. Oh, saya kalau sama dia yakin, saya yakin, mantep. Oh, sama dia mantep saya. Itu yakin. Bukan sekedar percaya. Kekuatan iman watabatihi dan kokohnya iman tersebut sehingga iman ini seperti uh, apa namanya gunung yang yang kokoh yang nggak mungkin bisa di apa namanya digoyangkan gitu nggak mungkin bisa digoyangkan kita kalau lihat tiang itu ada tiang yang kuat gitu kan yang kokoh disuruh nggak gerak ya disuruh nggak nggak gerak diubah-ubah kan nggak nggak gerak lah yakinnya orang yang sudah sudah punya keyakinan ya begitu Cukup segala hal yang bisa buat ragu itu tidak bisa buat dia ragu. Kalau kita kan gampang dibuat ragu. Boleh saya kasih contoh? Contoh orang yang mudah dibuat ragu. Ada orang tadinya sudah yakin. Yakin dia, iman. Kalau bekti sama orang tuanya itu pasti sukses. Bakti sama orang tuanya pasti sukses. Dia anak perempuan. Terus orang tuanya ngomong, "Nak, Bapak ibu sudah memilihkan jodoh untukmu seorang pria yang baik Dia memang tidak banyak penghasilannya Ekonominya memang tidak kuat Ekonominya biasa-biasa saja Tapi dia jebolan pesantren Dia hafal Al-Quran 30 juz di dalam dan di luar kepala Ya di dalam dan di luar kepala Wah anak ini pertama kali birrul waliden, bukti sama orang tua. Dah saya yakin kalau nurut sama bapak sama ibu pasti nanti saya bahagia. Eh cerita, ya bu siap. Cerita sama sahabatnya cerita sama sahabatnya. Ngomong, saya ini dijodohkan oleh bapak ibu saya dengan seorang jebolan pesantren, hafal Quran, ya orangnya ekonominya lemah, begini-begini. Ya saya demi bekti saya pada orang tua saya, ya saya nurut, saya yakin nanti bahagia. Temennya ngomong, eh ini bukan zaman Siti Nurbaya. Eh ini bukan zaman Siti Nurbaya. Apa bisanya lulusan pesantren Tetangga saya itu loh banyak jebolan pesantren Apal Quran Tapi nasibnya cuma jadi muadzin Nasibnya cuma jadi muadzin Hidupnya susah Jangan cuma nurut sama orang tua tuh. Banyak tuh orang yang gayanya nurut-nurut sama orang tua. Ternyata ya dia sengsara. Hidupnya ya susah. Kontrak rumah aja nggak bisa. Bla bla bla bla bla. Kamu harus mikirkan cintamu. Itu orang tua kamu nggak mikirkan cintamu. Itu orang tua yang nggak bener. Mulai ragu dia. Iya. Dia jajah sing benernya bapakku. Gitu. Ah, mulai kan. Ya kenapa sih saya dipaksa-paksa ya? Kenapa saya dipaksa? paksa wong saya ini udah dewasa ini bukan zaman Situ Nurbaya ini Indonesia tahun 2014 super modern jadi ya mestinya ya saya milih-milih sendiri gak jadi masalah ini ibu bapak ini sudah ketinggalan zaman ini mulai kemakan akhirnya ngomong pak bu rodo alus ngomongnya mohon maaf pak saya mau sih dinikahkan sama lulusan pesantren tapi yang ganteng rodo rodo sugih ya pak ya jangan yang begitu nah ini, ini mulai kacau nih ini mulai kacau Yakinnya mudah, masih masih apa namanya? mudah digoyang, masih mudah digoyang. Ini namanya bukan yakin, bukan yakin. Karena saking lemahnya yakin makanya nggak disebut ya yakin. Seperti yang saya katakan, Mas bawa uang, punya uang Mas? Wah maaf saya nggak punya uang. Di dompetnya ada uang sepuluh ribu. Tapi dia bilang nggak punya uang. Kenapa bilang nggak punya uang? Mung sepuluh ewu, cuman sepuluh ribu. Tapi kalau dia bawa uang misalnya dua puluh juta, Mas bawa uang? Bawa. Karena 20 juta dianggap uang, kalau 10 ribu bukan uang. Sama dengan yakin tadi, kalau yakin itu lemah, maka dikatakan itu bukan yakin. Kalau yakin itu kuat, baru itu dikatakan yakin. Nah orang-orang yang yakinnya kuat inilah para awliya wassalihin, para wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digoyangkan keyakinannya dengan prasangka-prasangka, dengan keraguan-keraguan, ojo-ojo, ojo-ojo, jangan-jangan nanti kalau begitu terus bagaimana? Loh nanti kalau nanti, nanti, nanti, nanti bagaimana? Sekedar informasi ya. Betapa beruntungnya seorang istri punya suami hafal Al-Qur'an. Itu mestinya itu istri tadi ya, perempuan itu beserta kedua orang tuanya bayarnya mahal punya suami seperti itu. Loh kenapa? Orang hafal Al-Quran itu dapat jaminan dari Rabbul Alamin Boleh ngasih syafaat 10 anggota keluarganya Nah kalau 10 masa bujunya nggak dikasih Mertuanya nggak dikasih Dia kalau ngasih orang tuanya 2, mertua 2, 4, dia 1, 5 Sama istrinya 1, jadinya berapa? 6, terus anak-anaknya Udah, nah ini bujunya kan luar biasa Terus ngomong, ya tapi melarat Loh Kok pakai tapi? Lo tuh kalau misalnya dia kurang kurang beruntung secara ekonomi, tetapi dia orang yang kayanya luar biasa. Lo paling sak melarat-melaratin yang dunia ki barang tahun, di dunia ini berapa tahun, setelah itu pindah. Di sana wah pol. So nanti di sana saya ngomong tapi melarat, golek saya sugi sugih-sugih dunia. saya ingin ekonomi kau yang apa? Wian ngerti yang ngono yo, ya, biar aku gelem rapi karo dhek ternyata penak yo, ya. Dhek sugih neng akhirat. Naudzubillah min dzalik. Saya kasih contoh mau Bu. Misal misal saya orang sugih misal saja. Hmm, ya kan? Kalau misalkan orang sugih kan penak ya Pak ya. Sugih sing apik, khair, pinter, ganteng, semangat, takwa, taat, sehat, pokoknya sing apik kabeh ada di diri saya. Misal. Ya, Allahumma amin. Ya kan kalau misalnya yang apik kan boleh dia nih Udah. Saya kebetulan, saya kebetulan ya, kebetulan lagi tidak di Solo. Saya lagi main ke Klaten, misal, main ke Klaten. Nah, saya di Klaten itu cuma mau seminggu, nanti balik ke ke Solo. Di Klaten saya ketemu satu orang. Kebetulan saya waktu ke Klaten gak bawa duit, gak bawa uang, gak bawa ATM. Tapi uang saya semua udah saya taruh di rumah, saya taruh di Solo. Nah, di Klaten saya kenalan sama orang. Orang itu kemudian nanya, "Bapak punya duit enggak?" "Oh, saya punya di Solo." "Sekarang enggak ada, enggak bawa saya." "Oh, tinggal. Enggak mau jadi teman saya." "Enggak mau jadi teman teman saya." Kalau orang yang ngerti kekayaan saya di Solo misal gitu ya, ngerti kekayaan saya di Solo, lihat orang tadi kok nolak dijadikan teman, mesti kan ngomong goblok, bodoh. Wong liyane iki ngoyak-ngoyak pengen dadi kancane awakmu dipilih di koncone kok ora gelem, ya kan? Dia enggak punya duit, duit kuwi duit akeh nang Solo. Ah, ora percaya aku kabeh wong ya ngomong ngono. Enggak percaya saya semua orang ngomong begitu. Nah, ada orang yang kemudian percaya. Ya, Pak Novel saya mau berteman dengan Anda silahkan tidur di rumah saya Walaupun ya rumah saya sederhana bla bla bla bla gitu kan Seminggu saya tinggal di rumah orang di Kelaten sana Rumah yang jelek, hidupnya nggak enak, makan seadanya Podo-podo nggak enak ya Nah kira-kira bagaimana saya diperlakukan seperti itu Senang atau nggak senang? Senang kan ya? Senang Nah kemudian orang itu main ke Solo pas saya pulang ke Solo Saya ajak ke rumah saya kira-kira orangnya kaget atau nggak kaget? Wong saya orang paling sugih sak Solo kok. Ini dongengnya begitu ceritanya. Orang itu kaget, oh luar biasa, ternyata teman saya orang yang sangat kaya. Terus saya ngomong, yaudah kamu di Solo nggak usah bingung, ini uang saya turah-turah nih, saya kasih satu kartu ATM, silahkan pakai di mesin manapun. Pokoknya narik berapapun, ilah yomil kiamah buat anda. Oh, sugih lomo kan begini. Ya, sugih tapi lo, lomo. Nah, kira-kira begitu loh gambaran gambarannya, gambarannya orang yang punya punya hafalan Al-Qur'an yang betul-betul dijaga, diniati ikhlas lillahi taala, itu di sana punya kekayaan yang luar biasa. Lah kok sampai ada wanita dilamar sama hafid Quran, gak mau gara-gara wonge melarat, wonge elek. Gara-gara begitu ini wanita yang goblok boleh Ngapunten saya pakai bahasa kasar ya. Biar kroso itu, biar kro kroso. Bodohnya luar biasa. Kenapa bodoh yang luar biasa? Lu bojomu ki elek kuwi mung apus-apusan. Wajah jeleknya itu tuh, cuman topeng. Aslinya ganteng karena bagus buruknya manusia itu nanti aslinya di alam sana. Yang di sini ini kan cuman topeng-topeng, betul enggak? Buktinya, buktikan ya. Sing gantengnya kau ngopo? Wong tampannya luar biasa, semakin tua topengnya semakin kelihatan. Nih rambutnya jadi mulai putih. Betul betul giginya kropos kro, kropos bolong bolong lah topengnya ini mulai keli, kelihatan masuk kubur cetong jadi apa tengkorak kan begitu ini dohir topeng lah yang asli itu ruh nanti di alam sana bagaimana yang hidupnya ya bagus dikir kiratul Quran solawat silaturahim sodako. di alam sana jadi gantengnya luar biasa makanya betapa bodoh manusia yang tertipu dengan kegantengan sesaat dan kecantikan se saat. Tapi kalau milih memang yang ganteng ya Maksudnya, tapi kalau ada orang hafal Quran itu kan punya nilai loh, lebih yang tidak bisa dibandingkan dengan apa apapun. Bisa dipahami, Bu? Nah, nanti kalau ada teman saya hafal Quran ngelamar anak Ibu jangan ditolak ya, Bu ya. Ini hafid Quran, hafid Quran ini harus di apa? semangati ya, disemangati. Boleh dilanjutkan? Fa in min kharijin kalau nanti, kalau di dalam hatinya orang yang yakin, itu sudah tidak ada keraguan sama sekali. Mantep, gak mungkin di dalam tuh setan bisa ganggu, gak mungkin. Nah kalau ada gangguan dari luar, gangguan dari dari luar, mau mau merusak yakinnya, mau merusak yakinnya, maka dia tidak akan mendengarkan, sudah mantep. Contoh, contoh ya, boleh ya. Ini dari tadi contoh terus ini. Enak diajak ngaji ngaji Risalatul Muawana, enak ya. Ya, kita menyimak ucapannya Aulia Usolihin. Contoh misal saya, saya hidupnya kan ngajar begini ya, ngalor ngidul. Kalau kata adik saya itu, kak kau tuh hidupnya memang doyan wiritan ya, masya Allah wiritan. Saya bilang udah, saya wiritnya sedikit, kamu tuh wirit mau banyak wiritan terus. Mangan buat jama sholat yombok mbok ya Turu yo, ya, mbok jama soal wiritan kuwi wirawiri neng ratan. Wirawiri itu mondar-mandir neng ratan tuh di jalan jadi. Mondar-mandir di jalan. Hidupmu cuman mondar-mandir di jalan. Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, Tulungagung, Jep, eh, kemudian Kudus, Semarang, Jakarta, Kalimantan, Pacitan, Jogja, Wonosobo, Purwokerto. Hongkong, Taiwan, kan begitu muter terus. Di rumah cuma masak nyuk, pergi lagi, sak nyuk, pergi lagi. Betul betul. Kurang lebih seperti itu kan? Muter-muter, muter-muter, muter-muter. Eh, berapa menit waktu saya ketemu sama anak saya? Tidak banyak kan saya ketemu anak saya? Nah, itu nanti saya punya keyakinan kalau saya keluar ngurusi orang banyak niatnya betul karena Allah Ta'ala Insya Allah nanti anak saya juga diurus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakin saya seperti itu, ini di dalam Tapi nanti di luar ada setan-setan saya ngomong Yang coba Yo yakin yo yakin Tapi ke anak yo diurus Orang ditinggal terus Muter Anak era dijak rono, rajak ini, radiajari yo, Bodoh anakmu, misal gitu kan ya Ada setan, bukan istri saya yang jelas Gue batin bujuk-bujuk Nanti kalau tidak saya jelaskan nanti istri saya tersinggung nih. bukannya ada kan mungkin bisik begitu kan? Bisik begitu. Nah, ini kalau memang orang yakinnya kuat, dia tidak akan terpengaruh dengan bisikan begitu. Kenapa? Sudah cukup yakin dengan janjinya Allah. Contoh nih kakek kakek buyut beliau. Namanya Habib Muhammad ini kan Muhammad bin Husin bin Habib Anis bin Habib Alwi, bin Habib Ali, bin Habib Muhammad, bin Husain Al-Habsyi. Kakek buyut beliau namanya persis dengan beliau, Muhammad bin Husain. Ya, Habib Muhammad bin Husain itu hidupnya hampir nggak pernah di rumah, keluyuran terus. Ya, wirawiri neng ratan tadi. Keluyurannya tapi keluyuran dari satu majelis ke majelis yang yang lain. Dakwahnya luar biasa. Habib Muhammad itu karena indah dakwahnya Beliau itu ngajak murid-muridnya dakwah ke sawah-sawah, tapi nggak seperti orang sekarang. Kadang orang sekarang dakwahnya ke sawah, yang di sawah disuruh pergi ke masjid, sawahnya ditinggal. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad enggak gitu. Orang yang di sawah itu suruh kerja tetap di sawah. Beliau datang ke sawah, ngajak murid-muridnya bawa teh. Bawa teh, bawa areng, ya, bawa air, bawa teko. Sampai di tepi sawah, beliau itu godok air panas, masak, nyiapkan teh. Terus ngomong kepada petani-petani yang di sawah, uh, saudara-saudaraku para petani uh, silahkan istirahat biar yang nyangkul murid-murid saya. Biar yang nyangkul murid-murid saya. Dai model begini masih banyak atau sudah langka ini? Eh, terus terus murid yang seperti muridnya Habib Muhammad disuruh nyangkul yo nawato watokna seneng gitu masih banyak atau udah langka itu? Langka pol. Wah, langka pol. Ini muridnya ya semangat, nyangkul rewang, nyangkul betul. Wah, petani ya seneng toh ya. Kerjaannya beres, nggak capek, disugi teh. Mesti kalau ada ada bolo-bolonya kan? Di bisa sawah udah ngobrol, nggak diajari macam-macam, diajak ngobrol. Ngobrol. Tapi namanya obrolannya ulama itu ilmu atau bukan ilmu? Ya ilmu. A, B, C. Oh, petani ya seneng tiap hari diparani kan. Lama-lama ya yang ngomong, "Apa Habib, Habib tinggalnya di mana? Di sana ya. Ah. Boleh kalau kami-kami ini ikut datang ke pengajiannya? Oh, boleh. Nah, ini maksudnya kepegangan. Boleh, enggak langsung para nih ngaji ning omahku. Enggak begitu. Diajak dulu duduk bareng, minum teh bareng, akhirnya kan mau datang ke rumah ke rumahnya. Di rumahnya akhirnya rutin, ternyata enak. Ternyata eh enak. Dan yang di sawah tetap dijalankan, di diparani, diajak minum teh gitu kan. Lama-lama kan petani ya pakai wong sendiri toh udah Habib nggak usah sering-sering ke sawah, sudah nanti kami aja yang main ke sini. Ya, muridnya biar biar belajar yang lain. Seperti itu dakwahnya ngalor ngidul ngitan ngulon. Ketemu anak berapa jam? Habib Ali bin Muhammad bin Zul Habsi itu ketemu ayahnya setelah kurang lebih 17 tahun kemudian. Karena ayahnya dakwah ke Mekah, beliau ada di Yaman. Baru ketemu 17 tahun kemudian dan ketemu cuma dua dua tahun. Anaknya jadi Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wali yang luar luar biasa. Kenapa? Karena ngurusi urusan yang diperintah Allah, maka urusannya dibereskan oleh Allah. Jangan ragu. Saya kasih contoh. Saya kan buat buku judulnya Syukur ya. Nah, empat hari yang lalu saya mulai nulis. Tapi tamu yang datang ke sini nggak mandek, jadi nggak nggak bisa-bisa nulis, kan begitu. Habis itu urusan gambar calon majelis yang ada di tanah sebelah. Datang tukang gambar dari Jogja, teman-teman Jogja bantu gambar gitu kan. Akhirnya saya nggak nggak sempat nulis, tapi dia saya ngomong begini, nyantai aja. Lawang ini urusannya orang orang banyak, nanti kan nulisnya dibantu sama Allah, rampung-rampung, tenang. Yakinnya begitu. saya Setan ngomong rampung piye? Moto ngantuk awak kesel nulis muka kapan setan? Malaikatnya ngomong ngantuk, moto kesel, yo ya turu gitu kan. Tidur nanti kalau melek seger nulis so. Subhanallah, melek seger nanti ya ada saja. Mau nulis susah, mau nulis susah. Santai, jangan dilawan. Ya udah dijalani saja, yakin. Yakin pasti ditolong sama Allah. Subhanallah, dapat satu jam dua jam yang gampang nulis. Itu percetakan ngomong uh, uh, Pak Novel ini kalau hari ini nggak masuk percetakan maka bukunya nggak bisa jadi tanggal 18 eh, tanggal 17. 18-nya kan acara ya. Tanggal 17 nggak bisa jadi. Jadi jadi pak, hari ini masuk insya Allah Itu saya ngomong pagi itu masih kurang 90 halaman. Belum layoutnya, belum eh, ya editnya, belum lay layoutnya. Hari itu harus masuk. Saya mikir, radati apa dadi <laughs> gitu kan. Setan ya radati, radati setan. Yakinnya jadi jadi jadi seperti itu. Ya subhanallah, jam 12 lebih dapat apa namanya kekuatan gitu ya sehingga 90 halaman itu selesai jam setengah lima sampai percetakan naskahnya udah saya oh jadi tinggal dicetak itu harus dia yakin itu harus dipupuk memang harus dia apa namanya paksakan harus dilawan kalau dia nggak mungkin pernah yakin udah toh jajalan jajalan nggak yakin kok jajal sih jangan dijajal monggo diunjuk jangan dijajal tapi diminum Udah habis. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Saya ngomong baru 50 menit. Baru 50 menit, Bu, tapi waktunya sudah mau habis. Kita malam ini ngomong nggak usah banyak-banyak ya. Karena ini omongannya inti kehidupan. Inti kehidupan. Bu, Jenengan yakin bakal mati enggak, Bu? Kapan? Enggak tahu. Yakin enggak mati bisa datang sewaktu-waktu? Yakin. Kok masih bisa ketawa? Loh itu loh. Yakin kita sama maut itu belum belum percaya. Percaya sama kematian, tapi yakin belum. Kalau yakin pol, kira-kira masih sempat nonton bola, Pak? kul kul Buat janjian nonton bareng. Udah yakin, belum sama mati. Coba mati ini pas gol mati Nah, Nauzubillah min min dalik. Kan begitu. Iman kita percaya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Dan kita percaya kita bisa mati kapanpun juga. Tapi kita mintanya selalu panjang umur. Memang kita minta Eh, apa namanya sebaik-baik manusia itu mantola umroh tala hasuna amaluh. Manusia terbaik itu yang umurnya panjang, amalnya apa banyak. Ya kita minta panjang umur biar amalnya banyak, tapi kebanyakan manusia enggak begitu minta panjang umur karena enggak mau mati. Karena masih menikmati dunia, dunia bukan karena mau cari sangu sebanyak banyaknya. Bukan seperti itu. Kalau kita usahakan kita panjang umur tapi sangu yang banyak sekali. Niatkan seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yaqin bal yafirru minhu wa yafruqa min dhilalihi wa yaqna' bis salamah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Dah ini terakhir untuk malam hari ini. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, setan tidak mampu mendekati orang yang punya keyakinan seperti ini. Duh. Cedak-cedak aja setan tuh nggak mampu. Setan tidak mampu tidak bisa mendekati orang yang punya keyakinan yang kuat ter tersebut. Bal yafirra minhu. Bahkan setan itu akan berlari meninggalkan orang yang punya keyakinan seperti itu. Lari meninggalkan. Bahkan setan tidak berani jalan dekat dengan bayangannya orang tersebut. Dekat bayangannya, setan juga tidak tidak berani. Kenapa? Pilih selamat. Setan pilih selamat. Kalau dekati orang yang punya keyakinan seperti itu, setannya akan binasa, setannya akan terbakar. Bu, Pak hadirin. Itu kalau orang yang yakinnya kuat, setannya lari. Nah, kalau kita marani setan. Bahkan kalau setan yang nggak ada dicari-cari, tantan, kangen tan. Kok lama ya nggak ada yang goda? Rasanya kurang enak hidup ini tanpa godaanmu tan, karena kurang ajar ini. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia majrodam di aliran da, darah. Ngalir nih setan banyak. Fadayyiku disuruh buat jalannya setan itu sempit. Dengan lapar, dengan zikir, nanti jalannya setan sempit. Kalau jalannya sempit, setannya akan pindah. Tidak bisa di situ. Nah orang-orang yang soleh, setannya nggak bisa masuk tubuhnya, setannya di luar. Nah kadang setan di luar itu masih bisa menggoda. Nah tingkatan yang tertinggi, setan di luar menjauhi, deketi nggak berani. Kenapa? Kalau deket langsung kobong. Bapak, ibu, tahu matahari? Serengenge matahari, tahu? Tahu. Uh, kalau matahari itu bersinar langsung, tidak ada tidak ada awan sama sekali bersinar langsung. Jenengan berani di luar lama-lama? Panas gitu, berani lama-lama? Enggak. Kenapa? Bukan masalah gosongnya, dehidrasi. Akan nanti kekurangan cair, cairan, bisa mati. Bisa seketika mati. Oh, udah panas yang tinggi sampai 45 50 itu orang bisa mati karena kelamaan kena panas, dehidrasi dia. Pernah terjadi di Perancis begitu. Banyak sekali manusia yang meninggal mendadak gara-gara nggak sadar jalan dipanas gitu kan. Sekian lama jalan, tubuh cairan tubuhnya itu nguap semua. Begitu menguap dehidrasi, oh darah ini dari dari cairan. Meninggal seketika. Nggak berani, maka panas cari tutup. Ingat Dracula Dracula tuh nggak ada. Film film Dracula tuh, ya kan? Dracula tuh berani berani keluar siang nggak? Dracula kuno tidak berani, Dracula modern berani. Ini kita ambil yang film Dracula kuno ya. Tidak berani keluar si siang. Kalau kena sinar matahari dia terba terbakar. Ceritanya begitu kan? Terbakar. Nah, setan, setan tidak berani kena nurnya orang yang soleh. Kalau setan kena nurnya orang yang soleh, maka seketika setan itu mati terbakar kena nur cahayanya orang yang soleh. Makanya setan begitu lihat orang yang soleh, minggir, golek selamat. Pilih selamat, jangan digoda, timbang aku ma mati. Kalau setan bisa mati, yang nggak bisa mati adalah iblis. Iblis itu umurnya dibuat nanti sampai kiamat, matinya nanti, bukan sekarang. Tapi kalau setan bisa mati, bisa dibunuh sekarang juga. Karena setan itu dari golongan jin yang tunduk pada i, iblis. Nah setan-setan itu nggak berani dekat orang-orang yang soleh kenapa? Terbakar nanti. Gak usah pakai dibacakan apa-apa. Orang kakek rukia. oh geblak wah. Gak perlu, cuma disawang kok. Pergi sendiri. Itu ada ada anak murid kita yang kesurupan. Kesurupan ya. Ya, orangnya hadir di sini tapi jangan tersinggung. Yang jelas nggak ada di depan sini ya. Buat contoh saja, kesurupan. Saya bilang sama murid saya yang lain, datang aja ke sana, bawa ke sini, nggak usah dibacakan apa-apa. Aja-aja masuk duduk di sini, nanti kan keluar dengan sendirinya. Nggak usah dibacakan apa-apa. Insya Allah masuk sini keluar dengan sendirinya. Ya betul, begitu dekat sini panas, panas panas. Teriak-teriaknya di luar. Tapi begitu masuk ke dalam sini, langsung nggak lama keluar itu yang yang masuk nyuruh itu keluar. Saya mau pindah aja dari sini. Metu gitu ya. Keluar dengan sendirinya. Kenapa? Milih selamat. Kenapa milih selamat? Karena di sini digunakan untuk cari il, ilmu. Di sini digunakan untuk khutmul. Quran. Di sini digunakan untuk mau maulid. Di sini banyak jin-jin juga, arwah orang soleh juga, manusia juga, malaikat juga. Nurnya kumpul jadi satu. Nah, nurnya jadi satu ya pilih selamat minggat wae seperti Dracula. Matahari pergi gitu kan. Persis. Bisa diterima? Nah, itu kalau saya nggak nerangkan begini nanti saya juga nggak bisa bisa yakin jenengan paham nggak maksud ucapan Abdul Haddad. Tapi dengan divisualkan dengan gaya begini insya Allah kan bisa mengerti ya. Orang soleh itu punya cahaya, cahaya. Mukmin itu punya nur, punya cahaya. Nah, Rasul bersabda, Habib Abdul Haddad ngasih contoh, ngasih contoh. Manusia yang yakinnya kuat itu bisa ngusir setan dengan yakinnya. Gak pakai zikir, gak pakai apa bisa ngusir setan. Yang yakinnya kuat. Gak semua orang sampai derajat ini ya, gak semua semua orang. Duduk begini saja bisa mengusir semuanya. Siapa itu aulia usolihin? Sehingga ada wali-wali itu sampai disebutkan kalau kita baca ceritanya para wali di majelis beliau setan tidak ada. Jadi yang hadir ini kalau banyak setannya begitu masuk setannya hilang. Kata setan, "Friend, nanti kita bertemu lagi ya. Tak antenin yang perapatan." <laughs> Udah mau masuk minggir sik setan ya, minggir. Terima terima golek selamat gitu ya, kata golek selamat. Ada masjidnya orang-orang soleh begitu. Saya pengin masjid kita itu bisa begitu ya. Ya, insyaallah nur kita ini digabungkan bisa menjadi seperti seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, orang-orang dulu wali-wali dulu begitu. Makanya wali Songo masuk Indonesia kan demi setan ini kan minggir kabeh. Nyingkir wis ngungsi, jangan deket-deket wali Songo. Sehingga semua masuk Islam, 90% masuk Islam. Karena kekuatan nurnya luar luar biasa. Nah, ada orang yang seperti itu. Mungkin ada orang yang nanya, "Alah, ngarang-ngarang. Mosok manusia kok sampai pengajiannya nggak ada setan tuh dalilnya mana?" Lah ini orang-orang yang sudah kesetanan ini. Jadi kakek takon dalil ini manusia-manusia udah kese kesetanan. Karena ini cuma prasangka, prasangka, prasangka. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ngasih prasangka-prasangka waswas itu adalah se setan. Jadi kalau orang banyak menanyakan dalil-dalil amalannya orang-orang soleh itu dikhawatirkan dia udah ke setanan. Dan yang lebih khawatir kalau setannya udah kemanusiaan lah itu lebih tinggi lagi. Lu setannya sekalah kalau menungso nih menungso yang ngungkuli se setan. Lu tuh manusia itu kadang ngungkuli setan ya. Yang ceritanya di Al-Qur'an orang datangi Bibabila Harut Amarut itu kan Harut Amarut minta diajari sihir yang bisa misahkan suami istri gitu kan itu kan dikasih tahu, takut tuh sama Allah ya, tanggung dhewe resikone. Iya ya, siap nanggung, wong kan ngungkul itu ya. Lawang lawang namanya Firaun sama sama iblis aja iblisnya nyerah kok. Iblis ngomong on. Kamu kok berani ngaku jadi Tuhan loh? Saya nggak ngajarin loh. Saya aja nggak berani loh ngaku jadi Tuhan. Oh, saya yakin tuh Allah tuh Maha Esa. kamu ngaku jadi saingannya Allah. Wes, pilih minggir setan nih. Ini ngeri nih kan. Ngerinya luar luar biasa. Nah, dalilnya adalah dicontohkan Habibul Haddad tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar. Khalifah Umar ini kan radhiyallahu anhu mertuanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini harus betul-betul menghargai sahabat-sahabat, menghargai keluarga Rasulullah, sahabatnya Rasulullah harus kita hargai. Semua orang pilihannya Allah itu, orang-orang yang luar biasa. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW Inna syaitana la yafraku min dhilli Umar. Setan itu itu akan lari tunggang langgang dari bayangannya Umar. Saya saya ulangi ya. Setan akan lari tunggang langgang takut dengan bayangannya Khalifah Umar. Nah, kalau baru bayangannya aja udah takut. Kira-kira kalau ketemu bagaimana? Gambarannya begini loh. Kita kalau dalam bahasa Indonesia baru dengar suaranya saja udah lari terbirit-birit, ya kan? Oh ini suaranya. Oh ini suaranya ini. Suaranya dia nih. Udah lari terbirit. Birit. Persis anak muda nggak pakai helm. Pas di perapatan dengar suara sembilan. Prit. Langsung muter balik lari. Kenapa? Wojojo neng perapatan ono polisi. Baru dengan suara sumpritnya pak polisi dia udahlah lari. Karena sadar punya salah. Kan seperti itu. Sadar. Nah ini ada orang yang yang baru dengar suaranya udah lari ketakutan. Nah kalau setan Baru lihat bayangannya Khalifah Umar bin Khattab, bayangannya. Ini bayangannya Umar. Langsung setannya lari tunggang tunggang langgang. Kata Rasulullah SAW. Wa masalaka Umaru fajjan. Tidaklah Umar itu lewat di satu lorong, di satu gang, di satu jalan, di satu kampung. Illa kecuali salaka syaitonu fajjan akhor. Setan langsung ngungsi. Setan satu lorong itu ngungsi, pindah cari gang yang lain. Jangan lewat sini di sini ada Umar. Yuk kita cari gang yang lain saja. Bisa kita bayangkan kalau Khalifah Umar bin Khattab masuk pasar Kliwon, setan ngungsi kabeh. Ya, lewat Bewutan, lewat Semanggi, lewat alun-alun tuh ya, setan yang ngungsi semua. Di situ jadi dalil keberadaan orang soleh mampu menyingkirkan setan dari sebuah ko kota. Sehingga kota di mana ada orang soleh, kotanya tidak banyak orang yang iri, tidak banyak yang deng, Ki tidak banyak yang saling memusuhi. Kalau orang soleh ini udah meninggal dunia, baru nanti manusianya kok jadi saling musuhi kenapa ya? Kok jadi saling iri kenapa ya? Kok jadi saling dengki kenapa ya? Kok jadi saling membenci kenapa? Elingo, eh, berarti dulu di kotamu itu ada orang soleh yang mampu ngusir setan sehingga hati kalian jadi rekat satu dengan yang lain. Saya ketemu dengan orang yang seperti itu. Dan usah disebutkan pikir sendiri. <laughs> ya, cukup jelas? Jelas. Nah, mari yuk kita jadikan diri kita seperti Sayyidina Umar. Mirip-mirip lah walaupun perbandingannya satu banding satu miliar. <laughs> Kan ada miripnya kan ya. Mirip-mirip. Jadi kalau minimal lah minimal kita itu kalau di sejadah setan kita minggir. Minimal kan gitu ya. Dari sejadah setan kita minggir. Nah, kita ini kan ngeri. Udah di sejadah Allahu Akbar. Setan ini tambah malah Allah Allahu Akbar. TV ini kan bantan kayak ora suara nih Ya kan baru Allah mandek. TV-nya kan Jadi pengen sholat sambil dengarkan berita. Ini beritanya genteng. Allahu baru Pernah enggak begitu? Diinget-inget oh, mungkin pernah ya. Udah inget-inget oh, misal begitu kan. Ini dalam sholat aja setan kita i ikut. Naudzubillah min dzalik. Harus latihan. Semoga ini manfaat. Mas Seto. Mas Seto. Mas Roni, tolong LCD proyektornya disiapkan sekarang Mas Roni. Ini sambil disiapkan eh, kita dengarkan wejangan dari Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Walaupun sepatah, dua patah, tiga patah kata. Mas ingat kata-kata saya dulu? Nanti ini beliau akan sulit ditemui. Mas ingat? Masih kan? Nanti ini akan pergi kemana-mana ngungkuli saya. Mas ingat? Masih. Dan itu sudah terjadi. Alhamdulillah ini mahal waktunya sudah bisa kini alhamdulillah. Perlu disyukuri keberadaannya ini. Monggo, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah urayan nasihat yang luar biasa dari guru kita Habib Novel bin Muhammad al Aidrus begitu juga dari kitab Risalatul Muawana mudah-mudahan yang disampaikan tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu tapi juga jadi tambahan amal untuk kita semuanya jadi bahas masalah setan di setan itu kan dikatakan di Al-Quran itu memang ada dua macam minal jinnati panas. Ada yang golongan jin, juga ada yang golongan manusia. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Jadi kan kalau lihat di jalan-jalan tuh banyak perempuan pakai rok mini. Itu mungkin termasuk golongan setan juga itu. Nah kan menggoda lainnya. Berarti termasuk golongan setan. Cuma setan yang berupa manusia. Kan macam-macam. Ada setan yang seperti pocong, ada yang suka makan lontong. Macam-macam. Nah, kalau yang setan yang gak kelihatan bacakan ayat kursi. Setan yang kelihatan dilempar kursi. Itu macam-macam intinya. Kemudian masalah yakin. Saya pernah dengar sebuah kisah. Jadi waktu itu saya sore-sore nganggur-nganggur gitu kebetulan dengarkan streaming ceramah dari Pasuruan. Waktu itu ada, ada sebuah kisah yang bagus. Ada salah seorang ulama, dia punya amalan tiap hari jamu orang banyak. Kemudian dan dia punya keyakinan tiap hari dapat duit berapa hari itu harus habis. Besok urusannya besok, nanti ada lagi rezekinya. Gitu terus. Berlangsung sama bertahun-tahun. Nah, suatu ketika yang biasa sekretarisnya atau muridnya jadi sekretarisnya yang biasa ngurus itu ganti orangnya. Ganti orang yang baru. Ketika ganti orang yang baru, ketika lihat satu hari dapatnya agak banyak. Kata muridnya, "Wah, ini kalau disimpan sayang ini. Lebih baik ini saya sisihkan sedikit, mudah-mudahan bisa buat jaga-jaga untuk besok kalau besok nggak dapat." Padahal sudah tahunan nggak pernah pakai jaga-jaga. Jadi hari itu entah besok ada lagi insya Allah. Dan yakin pasti terbukti selamanya pasti gitu. Hari itu habis, besok datang. Dihabiskan juga hari itu, besok datang lagi. Waktu itu ketika muridnya nyimpen Besoknya ditunggu sampai pagi Wah tumben hari ini udah tidak dapat rezeki sama sekali ini Sampai dekat duhur masih belum dapat rezeki sama sekali. Akhirnya manggil muridnya, bayi muridku, ada yang salah enggak ini ya? Kenapa biasanya tiap hari kontan dapat rezeki kok ini enggak dapat rezeki?" Dan muridnya ngomong, "Guru, Pak Yai, jujur saja, kemarin saya nyisihkan uangnya, saya pikir buat hari ini." Kata guru, "Lah, ini loh. Karena dilihat sama Allah kita masih punya ya gak dikasih lagi. Nah, kalau sudah hantek nanti baru dijok lagi sama Allah. Nah, kalau masih ada ya gak dikasih. Nah ini loh gara-gara ini, ayo eh, ini sekarang sedekahkan semuanya, nanti kan dapat lagi. Tuh begitu disedekahkan langsung dapat lagi. Dan gurunya manggil muridnya, kamu ketahui, tiap hari itu ada jatah rezeki sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang itu hidup yang yakin. Nah, setelah dengarkan cerita ini, saya dalam hati mau praktek. Itu kan hari Selasa malam kan? Itu hari Selasa sore. Selasa malamnya saya interaktif semua teman. Makan sampai duit habis semuanya. Ya beneran ini. Hari Rabu saya tunggu. <laughs> Jam 8 gitu masih. Yang penting tapi sudah nyiapkan aqua di rumah. Ya, das kalau makanan tidak ada sama sekali. Jam 8 masih minum air terus. Jam 9 sama nasibnya. Jam 10 alhamdulillah masih air juga. Saya tunggu ini kalau gini caranya kembung nanti. Ternyata deket duhur dapat rezeki. Lumayan, sarapan sama makan siang. Alhamdulillah sore dapat rezeki. Cukup untuk makan malam. Kemisnya gak berani praktek lagi. Terus terang aku yakinnya masih belum kuat. Mudah-mudahan setelah hari ini yakinnya kuat insya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang gitu ya. Ilmu itu dipraktekkan walaupun cuma sekali. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ya ini tamu saya dari Makassar ya. Tulan pas ke Solo. Eh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, saya mau ngajak jenengan sekarang ngadepnya ke sana ke tembok dulu. Boleh ya? Ngadep tembok. Eh, minta tolong uh, lampunya yang sana Mas Roni, yang di bawah itu dimatikan dulu. Yang mana? Yang paling kiri ya? Ya, coba aja enggak apa. Bukan satunya. Ya, dah cukup. Biar lebih terang. Mas Roni silahkan sotengnya dipindah dulu hmm? Bapak Ibu sekalian Jadi begini Saya mau cerita apa adanya ya Alhamdulillah kemarin itu Berkat dari Ya kerja keras Doa, bantuan teman-teman Yang satu m itu terkumpul Satu m itu terkumpul Ya sekaligus klarifikasi biar orang jelas itu dari mana gitu ya Ya ada sedikitnya empat mobil saya yang melayang, ya, melayang pakai ilmu tadi. Ada empat yang saya jual, walaupun belum lunas itu ya, dijual terkumpul. Kemudian dari bantuan teman-teman, bantuan dari teman-teman dan yang lain itu total nilainya eh, satu 1 m, ya nilainya satu satu m. Nah sekarang tersisa 1 m 650 ditambah biaya pembangunan kurang lebih sekitar 3M. Jadi ar masih butuh uang kurang lebih 5M, 5 miliar. 5 miliar itu jangan di, jangan diingat M-nya. Nanti kalau dilihat M-nya jadinya besar ya. Makanya di, diingat 5-nya aja. Cuman 5 kok. Cuman 5, 5 atau 5 ribu lah, cuman begitu. Jangan diingat 5 miliar. Waktunya maksimal 1 tahun untuk perunasan tanah. Tapi kalau untuk bangun bulan Juni sudah insya Allah langsung saya bongkar. Nah untuk bangun minimal saya harus ada uang 400 juta. Ya minimal ada uang 400 juta. Jadi Juni yang kurang cuman beberapa hari lagi itu harus terkumpul 400 juta. Sekarang sudah ada sejujurnya sekarang ini masih 0 rupiah. Ya 0 rupiah. Cuman kita akan belajar ilmu yakin ya kan? Belajar ilmu yakin. Allah itu paling suka dengan hambanya yang punya yakin dan beraksi. Yakin terus beraksi, jangan cuma yakin kok di batin tuh jangan. Nabi Muhammad tuh kemarin yakinnya udah benar, cuman aksinya belum. Nah, kelirunya di situ. Mestinya beliau yakin terus main ke rumah saya. Nanti kalau lihat wajah beliau kelaparan, langsung saya traktir. Ya, yakin, aksi. Aksi itu nggak usah nggak usah jangan ngemis, bukan lo ya, tapi aksi. Artinya jangan nunggu, jangan nung nunggu. Aktivitas jalankan seperti biasa. Yakin aja kalau udah yakin sama Allah ya pasrah bongkoan. Diyakini enggak usah ditunggu, tunggu. Saya yakin dia juga nggak nunggu-nunggu, cuma ngasih contoh kebanyakan orang begitu loh ya. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, e, aksi saya karena mau dibangun ya mesti harus digambar kan begitu ya. Mau dibangun ya kita harus siapkan siapa kira-kira yang yang membangun. Kemudian biayanya kira-kira berapa. Terus usaha apa yang akan di, di apa namanya digunakan untuk memenuhi pembiayaan nih. Kita harus punya usaha. Nah, usaha nanti akan saya jelaskan. Coba kita lihat ini gambar final yang belum final. Artinya sudah 90% seperti ini. Nanti kalau ada perubahan paling dikit. Insya Allah jadinya begini di belakang itu. Nanya, nanya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini langsung lihat apa ini? Masjid. Yang dilihat apa? Lihat masjid kan? Ya, bangunan masjid. Itu bukan masjid, tapi itulah majelis Ar-Raudhah. Majelis Ar-Raudhah. Kenapa tidak saya jadikan masjid? Karena saya pengen ibu-ibu walaupun menstruasi tetap bisa ma masuk. Nanti kalau kita buat kegiatan yang yang banyak ketawanya itu juga masih beradab karena bukan di mas di masjid. Bisa dipahami? Tapi nanti insya Allah yang sholat di situ dapat fadilahnya sholat di masjid. Aneh toh? Nah, gimana caranya? Caranya ada pakar-pakar fikih yang akan yang merumuskan gimana bisa dan memang bisa dalam ilmu fikih walaupun bukan masjid tapi yang sholat nanti bisa dapat fadilah sholat berjamaah di mas masjid. Bangunan itu dua lantai. Memang belum di, disatukan dengan yang di sini karena ini baru digambar dua hari yang lalu. Ya, dua hari yang lalu e, dari ide yang dibuat Mas Eto kemudian kita gabungkan dengan teman-teman dari Jog, Jogja, dari ar Jogja. Mas Agus uh, Al-Majid ya. Mas Agus itu punya emang dia pemborong. Bangunan ini dua lantai, nanti dari pintu samping samping bangunan ini kan ada ada jalan masuk tuh ya. Jalan masuk tuh yang kecil ini. Nanti akan kita gabungkan di sisi uh, barat. Sisi barat akan digabungkan dengan raudhah yang sekarang. Jadi ada ada lubang-lubang itu ya. Nah, itu untuk untuk gabungkannya. Masuk lewat gang itu lorong ini nanti yang masuk lewat situ insya Allah saya upayakan pas pengajian bapak-bapak lewat situ semua, ibu-ibu tidak lewat situ. Kalau ibu-ibu mau lewat situ boleh, ya boleh. Tapi saya upayakan nanti yang masuk lewat situ bapak. Jadi pintu masuk laki dan perempuan betul-betul ter terpisah, ya betul-betul terpisah. Lah ibu masuknya lewat mana? Ibu masuk lewat sini, seperti biasa nih lewat lantai lantai dua dari arodoh dari depan nanti ibu-ibu lewatnya masuk sini semua langsung ke atas ke lantai dua ya ke lantai dua. Lantai dua itu milik ibu-ibu. Jadi kalau di lantai dua sampai ada pria berkeliaran pasti dia adalah seorang ya kan? Itu lantai dua pas pengajian itu milik ibu, milik ibu-ibu. Nah lantai dua ini e, bentuknya mirip seperti sekarang ini, cuman nanti bentuknya U. Kalau ini kan cuma satu sisi ya bu ya. Nanti U di sini, di belakang sama di samping, sehingga ibu yang di atas semua bisa lihat ke ke bawah menyatu. Nah, Bapak-bapak, los. Los ukuran ruangan 20 kali 20. Ya, 20 kali 20. Nanti kalau jamaahnya enggak cukup, ya ke halaman terus ke bangunan ini. Jadi bangunan ini jadikan bangunan yang kedua. Yang utama nanti di sana. Ini untuk yang enggak cukup nanti baru ke ke sini. Nah, kemudian menara itu saya minta dibuatkan menara nanti bukan seperti itu ya. Itu cuma contoh aja ya. Eh, menara seadanya dipasang. Menara itu untuk membuat tampilan indah di pojok saya pengen buat seperti kooperasinya ar Di bawah menara itu nanti jadi kooperasinya untuk jualan buku dan lain sebagainya, pernak-pernik ada di di situ. Kamar mandi di mana? Itu belum dipasang gambar kamar mandi. Kamar mandi nanti di belakang di sebelah kanan tuh gambar kanan. Ya, ya bukan salah Mas itu. Yang tadi aja, yang tadi. Sebelumnya. Ya ini. Up, up. Nah, kamar mandi ada di belakang situ yang ditunjuk sama pointer itu nanti yang bawah kamar mandi untuk bapak-bapak di bawah ada lima kamar mandi dan ruang wudhu di atasnya itu kamar mandi untuk ibu-ibu lima kamar mandi dan ruang wudhu sehingga ibu langsung saja dari lantai dua menuju mau kamar mandi nggak jauh ya nggak perlu ke bawah di situ fokusnya wanita dan pria betul-betul terpisah seperti itu kemudian mau turun ibu-ibu mau turun Lewat atas langsung ke sini bisa, turun lewat lewat bangunan yang baru juga bisa. Naik lewat situ juga bisa. Cuman lebih enak kalau naiknya lewat lewat sini. Karena terpisah betul ya. Tapi kalau naik nanti mau lewat lewat gang tadi langsung ke belakang muter jauh. Ke belakang baru naik ke atas. Nah, kenapa dibuat tangga di situ? Untuk turun diantaranya agar nanti kalau dijadikan untuk sholat berjamaah karena bukan masjid ya, untuk sholat berjamaah agar yang sholat di atas itu sah jamaah dengan yang di bawah itu sah karena ada jalan yang yang maju ke depan untuk menuju imam. Ini aturan dalam ilmu fikih yang kadang sebagian orang nggak ngerti. Nah, kalau buat loteng itu tingkat tingkat dua memang ada aturannya biar bisa berjamaah baga bagaimana. E, di pojok itu yang ada pohon-pohon itu nanti di situ rumah kecil, di situ tempat saya untuk istirahat terima tamu yang tadi itu. Nah, cuman belum digambar ya. Di situ tempat istirahat terima tamu, termasuk kalau ada bunyai Pak Yai yang yang hadir di majelis, nanti ada ada kamar khusus. Misalnya mau istirahat dulu, ada kamarnya di sana. Ini kurang lebih. Tolong Mas Teto ditunjukkan dari atas. Nah, dari atas bentuk bangunannya kurang lebih seperti seperti ini. Nanti warnanya juga nuansanya hijau karena ar ya. Nah, kita akan ambil nuansa warna hijau yang seperti itu, muda gitu. Sekelilingnya tidak ada pintu dan tidak ada jendela. Bangunan ini tanpa pintu dan tanpa jendela. Memang saya pengennya begitu. Jadi orang di dalam itu adem, yang mau apa namanya di sana nggak istilahnya apa? Ya udahlah ini akhirat silahkan masuk gitu. Nggak pakai angel-angel masuk akhirat tuh gampang, lebuh gitu aja kan? Gampang itu. Falsafah saya seperti itu. Kemudian eh, pintu depannya ini dari gang masuk pintu depannya demikian. Bulan Juni awal insya Allah kalau nggak ada arah melintang dimudahkan Allah, bulan Juni awal bangunan yang ada di sana akan saya robohkan. Kemudian mungkin saya waktu perobohannya berapa lama nggak tahu, langsung kita gali pondasi dan dibangun. Nah, untuk bangun tahap awal butuh dana sekitar 400 juta. Di samping saya harus mencicil melunasi tanah yang masih kurang 1 M 650 juta. Nah terus gimana caranya? Caranya bagaimana? Wong masih butuh kurang lebih 5 miliar. Terus golek duitnya bagaimana gitu kan? Yo ya digulei. digoleki. Jangan digolek yakin tapi sama ak aksi. Nah aksinya bagaimana? Buat buku itu aksi saya ya, buat buku. E, kemudian apalagi saya buat kajian kitab Al-Hikam yang saya dividikan. kan jadi ada gambar, ada suara, tapi bentuknya DVD, bukan VCD. Kenapa saya pilih DVD? Karena sekarang player-player yang ada itu sudah nggak ada VCD lagi ya. Kalau beli itu pasti selalu DVD, DVD, DVD, dan kualitas gambarnya bisa bisa bagus pakai DVD. Itu nanti insya Allah akan saya jual satu keping seharga ribu rupiah, persis dengan harganya yang audio CD. Di samping buku-buku yang akan terus saya tulis. Jika memang Anda betul-betul pengen ikut andil di sini, ikut andil di Majlis Ar-Raudhah, satu, hadir saja, hadir itu sudah ikut andil. Hadir itu sudah ikut andil. Mendengarkan dari rumah itu sudah ikut andil. Melihat itu sudah ikut ikut andil. Tapi kalau mau ikut andil yang punya investasi lebih untuk akhirat jenengan, yang punya loh ya. Kalau yang memang nggak punya dengan dengan niat saja itu sudah sama dengan orang yang yang punya. Paham kan ya? Karena kalau kita punya kelebihan daripada kita beli apa ya, numpuk-numpuk baju yang enggak manfaat, silakan beli baju. Misalnya kalau biasa beli baju itu 10, bajunya dikurangi 4. Yang 4 diniatkan beli buku. Ya, diniatkan beli beli buku. Oh, saya mau beli buku 4 4 judul misalnya. Dengan beli buku, beli beli CD tadi, insya Allah hasilnya itu akan cukup untuk proses pelan-pelan alon-alon tapi kelak kelakon. Syukur-syukur, syukur-syukur kalau ada yang buku harga 50 ribu, 60 ribu dibayarnya 1 miliar. Alhamdulillah. Paham maksud saya kan? Ya. Jadi e, kalau sampai saya jual buku ini nanti harganya kok 60 ribu, 50 ribu, jangan dikatakan mahal. Itu buku sangat murah karena kita banyak niatnya di di sana. Paham ya? Seandainya mau lebih, bantu lebih ya bukunya aja. Beli buku dibayarnya 1 juta, beli buku dibayar 2 2 juta. Beli buku dibayar 5 5 juta. Beli buku dibayar 100 juta. Atau enggak usah beli buku bayarnya 5 miliar. Boleh. Enggak jadi masalah. Ya, seperti itu. Saya pengen ngajak bareng bareng-bareng. Dan mohon maaf, saya tidak akan menyediakan kota amal. Ya. E, tidak akan menyediakan kota kota amal di Rodoh ini tidak akan ada kota amal. Memang kalau yang yang pengen silakan aja cari nomor kering saya transfer sendiri aja gitu. Kalau Narok kota amal itu baca kayak saru gitu ya. Kayak orang kok belum apa apa jadi cegat di apa dihadang disuruh apa namanya? Enggak enak di hati itu, enggak enak. Memang kalau pengen pengen beramal kan sudah kita sudah tahu sendiri mau beramal caranya bagaimana. Oh, saya tak transfer aja ke, ke rekening. Oh, atau saya e, ketemu langsung sama sama Habibnya kan bisa atau dititipkan pada orang-orang yang ada di sini yang bisa anda per, percaya yang transfer macam-macam jadi jangan takut mau transfer kalau saya lihat yang transfer di rekening saya itu ada yang transfer 5 ribu rupiah. Benar-benar 5 ribu. Alhamdulillah saya senang karena itu semangat. Dia memang punyanya segitu ya ditransfernya seperti itu. Ada yang transfer 33 ribu rupiah, ada yang 20 ribu, ada yang 10 ribu. Ada juga yang transfer 40 juta. Seorang sahabat saya di Tulungagung tuh ya. Ya dia, "Beb, saya mohon maaf uh, saya minta waktu nanti saya kasih, saya minta waktu. Saya ingin ikut andil, tapi saya minta waktu." Ternyata minta waktu itu dia kerja keras mati-matian, terkumpul 40 juta. Habib, ini saya ikut andil. Doakan semoga barokah. Ada yang satu orang dia punya keyakinan yang kuat seperti seperti itu. Itu yang saya anggap orang kaya yang hatinya lebih kaya. Karena banyak orang yang kaya tapi hatinya gak tekan. Banyak orang berharta tapi hatinya gak, gak tekan. Ada orang yang uangnya itu gak punya tapi hatinya luar biasa. Persis seperti yang saya gambarkan, datang ke sini naik motor, tok motor jelek, ya motornya aja mungkin nggak bisa nyampe ke sini sambil mikul mungkin orangnya hadir di sini sambil mikul semen dua sak gitu. Habib ini saya titip semen dua sak, ini saya nyelenginya dua minggu, alhamdulillah bisa beli semen dua sak gitu ya. Ini kan berarti kan semangatnya luar biasa. Allah tuh lihat pada semangatnya, bukan pada besarnya itu, bukan pada pada besarnya. Nah, saya mau nanya pada jenengan semua. Kalau misalnya tahun depan, ini kan 2014, tahun depan 2015 Terus kita bisa teraweh di situ kira-kira enak enggak? Enak ya? Kalau misalnya bulan Februari 2015 ngajinya udah bisa di situ enak atau enggak? Ini sekarang bulan Mei kan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 9 bulan ya. 9 bulan bisa bisa ngaji di tempat itu kira-kira enak enggak? Enak. Jenengan merasa lebih nyaman atau enggak lebih nyaman? Lebih nyaman. Kira-kira ini pengen segera dibangun atau cukup jadi gambar saja? Bu, dibangun atau gambar saja? Bu, dibangun atau gambar saja? Jenengan kok lemes kenapa? Karena mikir 5 miliar. <laughs> Terus saya mikir. Gimana Pak, dibangun atau gambar saja? Bangun. Nah, kalau mau dibangun, nomor satu, itu jenengan delengi terus dibatin ya di batin jenengan bayangkan Juni dananya terkumpul minimal sudah separuh terkumpul bulan Juni. Ya. Coba dibayangkan di sudah minimal bulan Juni terkumpul separuh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, nanti kalau udah mulai saya bangun, misalnya ada yang mau titip semen ya, mau titip pasir, usahakan jangan dalam bentuk semen. Usahakan jangan dalam bentuk semen. Semen satu sak berapa? 50 ribu. Saya mau titip setengah sak, saya mau titip sekilo, kasih uangnya aja, jangan bentuk semen. Kenapa? Karena pengalaman dari bangun yang dulu, itu kan akhirnya ada semen yang jadi batu karena kelamaan dia apa namanya? ditimbun, disimpan kan? Kadang semennya udah nggak perlu, nggak dibutuhkan. Kita butuhnya besi, kan sayang. Lebih baik taruh uang walaupun cuma sepuluh ribu, siapa tahu nanti itu jadi paku yang nempel terus. Siapa tahu itu jadi besi yang yang jadi pondasi itu terus. Bah, kalau saya niatinya kalau semen kan emangnya emang jadinya cuma tembok nanti kan. Kalau saya niatinya ini orang yang ngasih itu jadinya bangunan ini. Jadi global walaupun cuma berapa rupiah masuk semennya, masuk pasirnya, masuk pakunya, masuk besinya, masuk tanahnya. Jadi bangunan itu secara keseluruh, keseluruhan sehingga fadilnya, fadilahnya luar biasa. Sakit anu dipahami ucapan saya? Nah, salah satu caranya adalah tanggal 18 Mei besok hari hari Ahad depan ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, minggu depannya lagi 18 Mei Jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta Jangan sampai tidak datang Kira-kira siap datang atau siap gak datang nah, Sudah sudah ngumpulkan teman-temannya belum? Sudah ngumpulkan rombongannya belum? Sudah Saya mau ngumumkan itu jumlah penabur rebananya Sampai sore tadi, maghrib tadi Sudah terkumpul insya Allah seribu yang di Mas Abdul Wahid sudah 900 lebih, saya punya catatan sendiri. Jadi sudah 1000 lebih yang nabur reba, rebana. Dan 1000 penabur rebana ini tidak ada yang saya bayar. Artinya ini murni gerakan ahlus sunnah wal jamaah dari hati dengan semangat sendiri sendiri. Pengen untuk menghidupkan ahlus sunnah wal jamaah. 1000 ngumpul. Nah kalau yang 1000 ini saya yakin datang gak mungkin sendiri ya. Minimal kan nanti ya ibunya ikut, bapaknya ikut, temannya ikut. Harapan saya yang hadir hari Ahad besok minimal ada 15 ribu orang. Harapan saya. Itu proyek contoh yang dulu sekitar 15 sampai 17 sampai 20 ribu itu masih masih bisa istiqomah tidak gitu kan? Setelah sekian lama di, diliburkan tuh bisa istiqomah enggak? Walaupun saya nggak buat pamflet, nggak buat selebaran, nggak buat pengumuman gitu kan? Saya mau pakai yakin, nanti saya akan buat lebaran, tapi kalau sudah dekat harinya. Kalau harinya sudah dekat, mungkin hari Senin atau Selasa baru saya akan buat lebaran di mana-mana. Sementara ini lebarannya pakai SMS. Banyak yang dapat SMS enggak? Banyak kan SMS? Tuh, itu SMS beranteng yang yang dibuat sama Majelis Ar-Raudhah. Usahakan hari Ahad besok datang. Sekedar informasi Insya Allah hari Sabtunya itu saya masih ceramah di Malang. Sabtu itu saya masih ceramah di Malang. Insya Allah saya sampai Solo hari Ahad mungkin jam 6 atau jam 7 pagi. Dari situ nanti langsung ganti ke Masjid A, Agung. Insya Allah dari Masjid Agung langsung saya ke bandara. Dari bandara insya Allah langsung ke Kalimantan. Artinya jangan ngomong bib saya capek, aku luwe kesel. Bib saya sibuk, saya lebih sibuk. Memang kita berjuang itu harus berkorban, harus berkorban. Ya ayo kita sisihkan waktu kita, disisihkan untuk untuk majelis ini. Setuju? Nah, di situ nanti ada buku saya yang terbaru dan ada stok-stok buku lama. Saya pengen di hari itu semua buku ar rodoh Taman Ilmu tidak ada yang tersisa. Saya pengen habis semuanya. Ya. Jenengan kalau sudah punya, beli lagi nanti jual ke orang lain. Beli lagi jual ke orang lain atau niatkan ini nanti untuk untuk ngasih hadiah orang orang lain. Karena insya Allah kalau buku itu semua habis, ya semua buku stok saya habis. Saya hitung stok buku saya itu kalau dirupiahkan nilainya mungkin sudah ada sekitar hampir 300 juta stok buku itu. Lama nggak saya urus itu kan? Itu kalau dirupiahkan hampir 300 juta. Ditambah yang lain, insya Allah dana 400 juta yang saya butuhkan bulan Juni untuk mulai bangun itu akan terkumpul 18 Mei insya Allah. Syaratnya yang jenengan mulai sekarang nyelengi 1000, 1000, 10.000, 10.000 niat nanti belanja buku atau belanja yang lain diniati untuk bantu diri jenengan sendiri, bukan bantu saya. Bantu diri jenengan sendiri untuk kehidupan akhirat. Kehidupan di sana kita biar punya sangu yang yang cukup. Jangan khawatir, ada orang yang nanya, "Bib, Pak, Pak Ustadz, ini kan semua atas nama jenengan, tidak dibuat yayasan." Memang saya itu orang yang paling nggak cocok sama yayasan. Kenapa nggak cocok sama yayasan? Karena kebanyakan lain kalau di luar pulau ya, kalau di Solo dan sekitarnya ini, kebanyakan yayasan itu setelah berapa belas tahun tidak terurus sehingga diambil oleh orang lain, ya diambil oleh orang lain sehingga akhirnya banyak masjid-masjid ahlus sunnah wal jamaah jadi tidak ahlus sunnah wal jamaah. Saya lebih suka mengelola, saya kelola sendiri. Gitu. Jangan khawatir, insya Allah tidak akan dijual. Ya tidak akan di, dijual. Kalau toh dijual, itu yang nyumbang ya tetap dapat pahala. Karena kalau kita udah bantu, urusannya bukan bukan dengan yang kita beri. Begitu kita bantu seseorang, maka urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hitung-hitungannya dengan Allah bukan dengan orang ter tersebut. Dan ini udah dikasih nama Majelis Ilmu dan Zikir. Yang ditampilkan di situ juga Majelis Ilmu dan dan zikir. Anak saya, keluarga saya dari kecil juga dididik untuk membesarkan majlis ilmu dan dan zikir. Justru inilah yang menjadi yakin saya. Saya ingin anak turunan saya dan teman-teman saya menjaga majlis ini ila yaumil kiamah Pengennya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Gak ada. Terima kasih. Jam setengah sebelas sudahan ya. Mari kembali menghadap ke sini. Nah, ngapunten ya jenengan saya putar-putar ya. Ini tadi gambar dibuat sama teman-teman dari Jogja. Terima kasih ya teman-teman dari Jogja. Jazakumullah khair, Mas Agus. E, dan yang gambar tadi e, Mas Agung yang menggambar anak buahnya Mas Agus. Banyak doa yang dititipkan, semua udah saya niati tadi di awal ya. Jadi mohon maaf kalau doa-doa permohonan doa itu enggak, enggak saya baca, bukan berarti enggak nggak perhatian. Semua udah saya niatkan. Karena kalau saya baca satu persatu nanti banyak yang lain yang meri. Lu saya kok nggak dibacakan, saya nggak dibacakan. Nah kalau bacakan satu persatu itu nanti waktunya setengah jam belum tentu rampung. Karena nggak semuanya tertulis di sini. Ada yang di WhatsApp, ada yang di BlackBerry Messenger, ada yang di apa namanya SMS itu kan. Semua itu banyak titip doa. Insya Allah semua doa itu sudah kita niatkan dengan pikir dan doa kita bersama-sama. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang biasa kita baca sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan hari Ahad 18 Mei. Siap hadir enggak nih?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 Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uh, yang pengen beli buku sekarang juga sudah ada ya. Tiap Jumat ada buku, audio CD dan lain sebagainya. Kalau untuk DVD kajian Al-Hikam Jumat depan baru saya edit. Itu semua saya, saya urus sendiri, saya tangani sendiri.